تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال أيضا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعشب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim Salah satu di antara sepuluh penyakit batin kita yang sangat berbahaya yang terdapat di dalam hati kita yaitu adalah al-hasad yaitu penyakit dangki berulang kali sudah kita membicarakan penyakit dangki ini perlu mendapat perawatan kita karena penyakit batin kata Imam Ghazali apabila kita lihatkan saja tidak kita ubati, tidak kita buang sampai masuk ke dalam neraka penyakit itu tetapi sebaliknya penyakit zahir apabila si penderitanya meninggal dunia maka penyakit zahir itu akan hilang misalnya sakit perut apabila si penderitanya itu meninggal dunia maka sakit perut itu sudah berhenti berbeda dengan penyakit dangki maka penyakit dangki ini sampai dicampakkan ke dalam neraka bahkan diusir oleh Allah Ta'ala menurut Al-Quran yawma la yanfa'u malu wa labanun illa man atallaha biqalbin salim mudah-mudahan berkat Rasulullah berkat para sahabat, berkat para aulia Allah, berkat para ulama-ulama, berkat ketekunan kita duduk di majelis taklim. Allah menghilangkan penyakit batin kita itu. Amin ya rabbal alamin. Tidak bisa kita mengobati penyakit batin seperti dengki itu terkecuali lebih dulu empat caranya. Introspeksi dulu diri kita, lihat dulu. Aku ini dengki tidak? Yang kedua, di mana sumbernya datangnya dengki yang ketiga apa bahayanya penyakit dengki yang keempat bagaimana cara mengobati penyakit dengki maka apabila salah satu di antara yang empat ini tidak ada tidak mungkin disembuhkan batin kita Inilah istilah kata-kata Imam Ghazali bersih dulu batin cabut belungkar habisakan dulu bersih batin baru ditanami contoh di dalam batin kita ada dangki buang masukkan giptah giptah itu adalah iri iri hati melihat orang kaya kita mau kaya ya Allah mudahan aku kaya seperti dia itu diperintahkan tapi tidak mendoakan dia jahat Dan penyakit batin kita misalnya adalah ria. Cabut belungkar ria ini. Setelah dihabiskan cabut belungkar ria ini ditanami dengan ikhlas. Takabur hilangkan. Masukkan dari takabur itu adalah tahadus bin ni'mah. Jangan sampai tawaduk, jangan sampai takabur ini berakar kemudian tidak bisa kita buangkan, ditanami langsung yaitu adalah tawaduk tidak mungkin terkecuali gelungkar dulu kita ulangi introspeksi diri itu dulu perhatikan diri kita ini dangki nggak nah disitulah kata Imam Ghazali check up dulu check in dulu kalau pesawat check up dulu kalau udara periksa dulu aku ini penyakit dangki nggak Nah, untuk mengetahui itu Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita dangki itu ialah antakraha Allah ala akhikal muslim. Bahwa di dalam hatimu, ini di dalam hati. Kalau ngomong kan bisa diatur. Saya pesimis atas musibah yang Anda dapat. Saya tetap mendoakan semoga Anda selentiasa sukses. Itu di lidah bisa diatur. Dalam hati mudahan mati kada behinak boleh Itu di dalam bisa diatur di lidah nih. Alhamdulillah Anda datang haji dengan selamat. Itu di lidah, tapi dalam hati mudah-mudahan datang haji kayak terumpak motor. Itu di lidahnya bisa diatur. Di dalam hati apa? Antakraha nikmat Allah ala akhikal muslim bahwa pada dalam hatimu benci saudaramu yang muslim dapat nikmat. Saya sudah katakan, kalau saja masyarakat ini terjadi penyakit badangki-dangkian, bahaya dan dangki inilah yang merusak citra persatuan dan kesatuan di masyarakat nang merusak persatuan itu dangki kada nyaman hati orang dapat nikmat nah itu yang yang pertama yang kedua kita mengetahui lagi di mana datang sumber datang penyakit dangki itu di mana di satu profesi sejenis sekerjaan sapakerjaan, sagawian bahasa kitanya. Di mana kita berada? Di tuan guru. Waspada hati kita dengan tuan guru yang lain. Kita berada di mana? Di seorang pejabat. Maka kita harus waspada kepada hati kita kepada pejabat yang lain. Kita berada di mana? Di pedagang maka kita waspada hati kita lawan pedagang lain kalau orang lain sukses berdagang kita gagal lalu kita marah dengan dia mudah-mudahan ini macam-macam dalam batin jadi kita apabila berada di mana hati kita lihat saudara kita yang satu profesi sama pada petani, sama pada pedagang sama pada pejabat, sama pada ustadz dan kiai bila hati kita tidak enak bila hati kita tidak nyaman melihat saudara kita seperti tadi kita sudah diserang satu penyakit namanya dangki dan tidak bisa datang ke hadrat Allah siapapun orangnya apapun kedudukannya walaupun ustadz dan kiai tapi kalau dengki terserang dalam batinnya diusir tidak bisa datang ke hadrat Allah Ta'ala dan tidak bisa bertemu nanti dengan Allah Ta'ala karena batinnya masih bersih kalau kembali kepada cerita Isra Mi'raj Rasulullah sebelum berangkat menuju hadrat Allah Ta'ala dioperasi dulu ini diulangi aja lah mau ulangi aja nya yang ketiga jadi kalau pertama kita introspeksi check up dan ini kada bisa karena terkecuali duduk di majelis taklim kalau peng misalnya nanti malam atau antara maghrib bisa datang kepada dokter spesialis penyakit jantung pak coba periksakan pengulun nih apakah ulun ini dangki kada Ujar dokter, maaf saja pak, mungkin bapak salah datang kira-kira. Tuh nanti bapak berangkat ke Banjarmasin, ke kayu tangi ujung. Di situ anak mengetahuinya pak. Artinya kita dipadahkan lagi gilaan. <clears throat> Jadi mengetahuinya ini duduk di majelis taklim, maka itu menuntut ilmu itu diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Apalagi kewajiban tentang pembersihan batin Kitabnya biar kecil yang kita bicarakan, tapi keterangannya diambil dari kitab-kitab yang besar. Syukur alhamdulillah kita mati. Syukur alhamdulillah kita masih hidup tidak mati dalam keadaan dangki. Bayangkan datun ini kita bahari nang rarahatan pada dangkiannya lawan orang itu mati nah kayak masih kerja. Ya? Kasih ya. Yang kedua kita mengetahui di mana datang sumbernya dari sumbernya datang dangki adalah satu profesi jadi lebih jelas apabila saudara kita dapat nikmat kita tidak enak hati saudara kita dapat musibah kita suka dan gembira berarti kita sudah nyata diserang satu penyakit dangki si anu jurang nukar motor buatnya bungol bana setua anjing bukit ini bepala bukit bana sama pada balu umanya si Ano jer ada handak kawin sakalinya bungol benda satuan itu jer tadi inya kawin pada aku balun itu bungol benda itu mudahan lakinya itu lama ya Allah maksudnya lama berjalan kan pian ini ahli tafsir seberatan mendoakan orang lama jadi satu profesi yang ketiga ini sampai di sini pembicaraan kita mengetahui bahayanya berapa bahayanya penyakit dengki? 8 1 sampai 5 sudah dibicarakan tanya satu demi satu kada ingat lagi lebih baik diulangi yang pertama dari delapan ifsadut ta'ah runtuh seluruh amal ibadah. Kasihan. Ke majelis taklim datang aja. keurunan urunan datang. Sembayang berjamaah rajin. Lawan laki taat. Sehingga kebaikan-kebaikan banyak yang numpuk dikerjakannya. Alhamdulillah. Tapi sayang seribu sayang, batin dangki dengan orang lain. seluruh ibadah yang dikerjakannya sejak kecil sejak akil balik tidak ada nilai hancur seluruhnya sian lah mudahan diampuni Allah Ta'ala datun ini kita baharina kada sempat main demam kada sempat belajar menghilangkan penyakit dangki kesian apalagi saingan Allah Akbar calon sama pada calon presiden sama pada calon gubernur sama pada calon bupati sama pada calon camat sama pada calon lurah yang satu pangkat yang satu diterima oleh masyarakat yang satu tidak kalau saja yang tidak ini penyakit dangki berbahaya awas muhaai eh, awas kam awas awas kam bini kam kena muka ada gilaan mulai. aku tulak ke dusun anak berangkat ke dusun Itu bahayanya. Maka itu saya sudah katakan mengantisipasi kalau orang sudah naik daun. Itu jangan lupa membaca surah Al-Falaq 13 kali sesudah selesai salat asar. Wa min syarri hasidin itu pedagang, pejabat, pokoknya bagus banget dibaca selesai sembahyang asar. Qul a'udhu birabbil falaq Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya kalau sampai kepada wa min syarri hasidin Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah Muhammad kau harus berlindung kepada aku Muhammad wa min syarri hasidin itu hasad karena kita bicarakan nanti bahwa penyakit dan titik jenuh terakhir adalah al-qatlu membunuh sangat berbahaya pokoknya karena nyaman melihat orang dapat nikmat kayak apa caranya seorang kada kau mahantup upahakan nah kalau yang pertama bahwa seluruh amal ibadah kita itu hancur bersumber kepada hadis junjungan kita Rasul tadi iyyaka wal hasada fa hasadat takulul hasanat kama takulun narul hatab wal usba. Takuti penyakit dangki karena dangki itu memakan kebaikan seperti mana kayu kering dimakan oleh api. Allah, kayu kering dimakan api. Bangunan yang terdiri dari juta, miliar, triliun berkubarnya api dengan waktu relatif waktu yang sebentar sudah sirna bangunan itu di persada bumi sejak akil balik kita kerjakan ibadah kita kumpul ibadah tapi selalu diserang penyakit dangki kada enak hati melihat orang dapat nikmat hancur ibadah kita sudah mulai dah kita sudah mulai takutan dah dangki itu mulai takutan tambah nanti terakhir yang keempat pembahasannya bagaimana cara menghilangkannya obatinya yang kedua al-ifdha ila al ma'asi orang penyakit dengki itu al-ifdha ila al ma'asi atau izdiadatul ma'asi bertambah-tambah maksiat ya Allah Pak Bu kebaikan sudah gugur hancur maksiat dicatat turang apa gunanya hidup lagi nak? Coba kita bayangkan. Apa gunanya kita hidup di dunia panjang umur? Kalau seluruh ibadah kita itu hancur, kemudian ibadah kita hancur, maksiat, tulis surang tarus bertambah, tidak ada gunanya lagi hidup dia. Karena menurut Imam Ghazali punya alasan, idil hasidu la yakhlu imma bizibatin au namimatin. Karena orang penyakit dangki tidak sunyi-sunyinya, ada kalanya ado domba, ada kalanya mengupat tengah malam tu bila nang bini tu dangki kuyanya tu nang sebelah rumah tu abahnya aja tu umanya udin sebuah rumah tu je eh dari padek nere ya. Tu ketianan pulang nang apa masa tasarah orang eh ya. bebi ini belaki itu betianan gak kada kah nang orang nang kada sing lakian tu? bang betianan oh kalau saurang nih jadi binian betianan tu gura kada sing lakian tu ada ikutan Siti Maryam tu kan kada sing lakian ba anakan pian Siti Maryam lah pian ijah Maryam tuh malaikat meniup di lengan baju menggelembung ke parut ada andika si Udin merujaknya di tengah awak bepalabana menuruti Maryam Maryam tuh kada gagampangan Maryam tuh saumuran kada suah ka pasar saurang naran Maryam talu kali sehari ke pasar كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك karena orang dangki manguya ado domba ya Allah mengupat ado domba anjur atar ya Allah ado domba anjur atar atar anjur domba diado ado domba Napa sebutnya lagi? Napa sebutnya lagi? Ado domba, anjur atar, maksudnya lagi? Uh, ndak. Ada tiga tuh nah. Ado domba, domba diadu, anjur atar, atar dianjur. jaga jagawian tak? Nya tiga rajin tak? Adu asah asah diadu. Ah itu tiga. Tiga adu asah adu domba anjur atar hari-hari gawian nang itu aja tuh penyakit dangki tuh punya kada penyakit dangki orang betianan enggak kada laki itu kan itu urusan orang bapak kita mau itu? kita lebih banyak dosa daripada orang lain kenapa aku mengharungi urusan orang kita menguyai orang itu itu ini itu ini Aku aja kita banyak nih berdosa pada inya inya mungkin maksiatnya itu aja kalau aku uh, banyak lagi maksiat pada inya kita tutup mata aja atas kesalahan orang lain Persitaan kita tidak tahu kita urusan orang lain dan kita mengaku lebih banyak dosa aku daripada kalau penyakit kita dalamnya kadada bersih tapi punya penyakit bersih, kada-kada bersih dalam batin, uh, kalau perlu buat dalam koran. Kalau perlu licihakan ini. Tuh, guru Bakri tuh ini ini ini nih. Tuh, ini ini. Kayak apa caranya menutup kemuliaan orang? Kayak apa caranya supaya orang lain orang lain melicihkan ini juga ikut. Itu terdapat di dalamnya penyakit dangki. Kita sudah bicarakan yang paling banyak diserang penyakit dangki. menurut dalam cerita yang kita ceritakan yang telah lewat adalah menurut Nabi Musa ucapan dengan iblis yaitu dua ustadz dan kiai dengan pedagang itu rawan dan gitu rawan rawan mana dan gitu guru sama pada pedagang sama itu rawan pada dengki gitu. jadi kita harus waspadalah waspadalah ujar bang napi yang ketiga kalau amal ibadah sudah runtuh tidak ada nilai maksiat bertambah yang ketiga hermanus syafaah. nabi kada mengakui um ya Allah apa gunanya lagi hidupmu nabi kada mengakui umat umat siapa kita umat siapa kita umat Abu Jahal nah pak sekali lagi ini kita harus datang ke majelis taklim untuk membersih batin kita jadi kalau di kampung itu tahu kerja pagi sore kita cuma sekedar kawan sekedar itu aja kada sampai ke hati jangan jangan usah jangan jangan dikawani sab pastinya didintu aja bahasa banjarnya Sebab apabila mengawani orang jahil nang kada mau datang ke majelis taklim kita berhasil didangkinya gagal dihapusakannya hapus hapus di muka dari baiknya di belakangan lain itu nang dikatakan peribahasa pampat di luar, rencong di dalam, di lidah pandai bertanam tebu, dalam hati racun berbisa. Ujar orang kalua, sangat membahayakan. Membahayakan, itu membahayakan. Hermanus syafaah Nabi kadang mengakui umat. Ya Allah sekali lagi nah mudahan datun ini kita diampuni bahari kainlah. Kada sempat memberasi batin ini dangki jasa umur sih mati juga yang. bersumber pada hadis Rasul laisa minni dhu hasadin wala dhu namimatin wala dhu kahanatin wala ana minhu kesimpulannya kada ku akui umat tiga ini pertama orang na mandangki orang yang kedua orang na anjur atar la yadkhulul jannata namam anjur atar adu asah adu domba kenapa rasul kada mengakui umat orang na anjur atar sangat membahayakan bahaya banget misalnya ada seorang perempuan nang muar lawan bini guru talib ini misal misal nang kada dikakui umatnya datangnya eh guru talib tulak pembacaan Akun jangan misalkan lah, akun aja. Nggak ada akun kan jadi kita nalain pulang. Datang bibini, maka pina belanji ungah mana. Guru talib perhatian membaca. Assalamualaikum. Ujar. Oh, iya. Ujar bini guru talib, Waalaikumsalam. Masuk bu. Apa kabar? Mana guru? Guru mana? Lintok. Pina lintok guru. Guru mana? Oh iya. Ujar bini Guru Talib, Sidin aur babacaan. Napa bu? Napa garang? Hmm. Jangan harap-harap Sidin hmm. Guru-guru wayah ini. Hmm. Napa bu? hmm. Jangan terlalu harap si Dine. Napa bu? Hmm. Terlalu harap si Dine kayaknya Tiga anaknya hanya ketahuan. Paham ya kata artinya tak? Artinya mencuriga sudah memadahkan bahwa guru talib babini anom. Itu kan itu kan ipeknya tak? Benaran enggak, bu? Nah Rancak kalau malam-malam rajin tengah malam hanya datang. Eh rancak ibu eh. Nah babacaan bapak ada nara eh. padahal menggilir dong. Maka bisa bapak gamat <laughs> Anaknya tumbak lawan sarapang tauman jemuhannya nih <laughs> Anu benaran gabu bangal hai lagi aku cakap di kemana akan kan sini naik awas yang dikam tuam tapi dah manca ancap suara buar beneran ih ibu ay eh. medai ibu ay eh. karena dengar kada bulan mul kada bulan rajab ya tuh bacaan tang malam datang nah ya tak ya ya ya tak ya tak awas yang mau datang nah di mana guru talib Didatangi pulang oleh si bibi ini tadi. Assalamualaikum guru. salam. Pian rancak ya guru liba bacaan datang malam menyedatang. Eh, nanaran tugas kan masyarakat meminta lawan ulun kada kawai. Kasihan pian guru. Nah, eh. apa kasihan? Umma kasihan pian deh. Kasih tuh kamari mencari akan bini, ternyata bini nang kayak itu ya Allah. Napa garang, Bu? Han nah, bibinian ini ya pulang nih masa panggal pulang menyalok ya mun aku kayak itu bini guru ai kada mohan makada mempiragah kada bibinian guru ai kada saikong guru ai. jangan jangan guru ai, jangan bujur tu kasihan pian napa garang je guru talib kasihan kasihan ulun melihat ini ini mata seorang nah begalut di rumah begalut aja orang badakan begalut teh midai jagur talib ini midai jeneng jagur talib i umahnya nih sorok babacaan sorok kemana-mana aku cocok aja ini juga bah bah nah kaya itu bibinya leh awas pun aku datang enak maka ujian bini tadi awas mendatang juga ha. Eh. dua awas dah kasihan guru talib hanyar datang maandak sapi dan motor di sebelah kerasinya abahnya jangan lagi datang ke sini tuh tuntut bini anum jan beuh ya guru talib menyuruh aku tuntut bini anum saurang tuh pahana asaling kok ah, hanya pikir mun kita pak kita rusakan tuh panjang mana kisahnya nih tata itulah tuh nang bibini nang pindah belanji tadi tuh nah nang belanji tuh tuh nah pasti masuk neraka dijamin Rasulullah untung mana nih pasti masuk neraka dijamin karena hadis Nabi lah ya yadkhulul jannata nama hancur rumah tangga orang apalagi nang di rumah tangga itu nang bini naranya minah hancur minah sian Dalam hadis ini layadu apa? Laisa minni du hasadin wala du namimatin wala du kahanat. Orang nang datang lawan dukun. Nang kebanyakan nang datang lawan dukun ini bibinian. Nang di madu, oma ada kisah lagi ya. Wani mati jadi hantu. Asal laki ba ampih babini anom. Dan mun handak bini kita di rumah tuh kita nih hendak minum banyu tawar terus tuh bahkan bini di sini banyu tawar di sini banyu tawar di jabaknya banyu tawar terus semua habis banyu tawarnya nyata dan bibinian pulang menhandak langsing awak kada usah macam-macam obat diet kada usah biniak laki itu nah biniakan langsing awak langsung tuh dijamin gak langsing tapi satres pang jagarnya tuh yang keempat kita kembali bahayanya penyakit dengki yang keempat nar masuk neraka coba pikirkan dah dalam hati jadi nih cuma tadi anda mengetahui bila orang dapat nikmat kita marah bila dapat nikmat kita dalam hati muar lawan orang dapat musibah kita bahapus iya tuh iya tuh nang, nang bahayanya nang delapannya yang keempat masuk neraka yang kelima yaitu husnun daimun bila faidatin bal ma'wizrin sakit hati bahasa banjarnya satumbangan sakit hati buat selama-lamanya itu yang kelima minggu tadi sudah kita bicara yang ada si Ano jenokar motor garing Imbah nukar motornya nukar toko pulang aja. Ya Allah dibawa ke rumah sakit. Imbah itu aja nang bini ha pulang mak nang bini pulang nih membini akan inya Umar rukunnya di rumah tangga mati kesian. <laughs> sakit hati jadi kita kalau anda sakit hati buat selama-lamanya silahkan dangkilau orang. Ba apa kita mengetahui orang lain? Orang dapat nikmat kita suka, orang dapat musibah kita sedih. Normal hati kita. Yang keenam. Al-ifdha ila idraril ghair. Nah, ya sampai al-qatlun. Yang keenam yaitu membawa kepada orang lain mudarat sampai usaha orang penyakit dan kita membunuh. Seorang kada kau membunuh, upahakan. Nah ini bahayanya penyakit dengki. Apa tidakkah kita ingat cerita Nabi Yusuf? Apa tidak ingatkah kita cerita putra Nabiullah Adam alaihissalam antara Kabil dengan Habil? Itu dengki. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin sampai kepada ayat uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ujar Yahuza sudah Yusuf campakkan dalam sumur usaha terakhir orang penyakit dangki al-ifdha ila idraril ghair yakni al-qatlu usaha terakhir adalah hendak membunuh bahasa banjarnya kada nyaman hati melihat orang nyaman kada puas kada hapus mun kada orang tuh mati nah kembali kepada tadi bikin ranjau qul a'udzu birabbil falak 13 kali sesudah sembahyang asar Tujuh. Umyul kalbi, mata hati buta. Aduh, kalau sudah mata hati buta tidak ada manfaat lagi hidupnya. Wa idha matatil qulubu lam tanfa'hul mawa'id. Apabila kata Rasul mata hati ini buta, tidak manfaat lagi nasihat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa kesalahannya? Dangki lawan orang Ayo jepian kalau orang dangki itu tak umbai di warung bayariakan ya dia minum banyu. Tadinya ingat apa nggak baikan seorang. Tatap di mana ada kesempatan hati hantupnya. Itu penyakit dangki. Jadi kalau kita ambil satu kesimpulan, orang jahil kada perlu kita terlalu banyak bergaul. Sekali lagi, orang jahil jangan terlalu kita banyak bergaul. Karena inya jahil, kita berhasil, di inya gagal kita dihapusakannya tahu nang kada mau duduk ke majelis taklim tahu dagang aja tahu bahuma aja tahu jabatannya aja kada pernah duduk ke majelis taklim apalagi membahas masalah dangki ini jangan dikawani paling assalamualaikum kemana pian sebesar sampai sehati, berbahaya berbahaya dibunuhnya kayaknya apalagi orang jahil tujuh yang terakhir yang kedelapan al-hermanu wal khudlan orang itu tidak akan bisa mencapai kedudukan orang yang didangkiinya dan orang itu bertambah kehina bungol banaja guru bakri itu bacaan banyak pada orangnya bungol banaja kada mau tuh inya bacaannya nah, kada mau tuh banyak kayak orang tuh kada mau tuh dan tambah hina berbeda dengan orang tawadhu duduk mendengar nah itu nah umpat juga bertambah mulia karena dalam hadis Rasul al hasub la yasub orang dengki tidak bisa jadi pemimpin yang diridhai oleh Allah yang terakhir pembicaraan kita yang terakhir adalah dari empat tadi bagaimana cara mengobatinya di check up sudah sumber datangnya sudah tahu bahayanya sudah tahu misal darah tinggi check up bapak tekanan darah tinggi di mana datang sumbernya darah tinggi bapak bapak karena memakan makanan yang sifatnya panas seperti daging bapak terlalu banyak berpikir bapak terlalu banyak terlalu kurang tidur bapak terlalu banyak problema ini akan kambuh nanti pak penyakit dangki nah kemudian bahayanya kalau bapak ngotot tetap memakan makanan yang panas-panas seperti daging seperti mana daging sapi daging apalagi kambing bapak ngotot jangan salahkan kami pak bapak bahayanya akan mati terkejut Nah lalu bagaimana obatnya? Setelah diketahui oleh dokter bahwa penyakit itu adalah penyakit darah tinggi, obatnya aja dokter ini. Nah itu kan sama penyakit batin, penyakit lahir. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ingat, pertama Allah Al-Hakim. Al-Hakim. Yudabbirul amra. Nang maatur itu siapa garang? Nang maatur dunia ini siapa? Allah. Nang menghendaki inya kaya siapa? Allah. Kehendaknya lah segitu, memang kehendaknya, tapi langsung juga kehendak Allah Ta'ala. Marah kita dengan dia, sebar arti kita marah dengan Allah, nang maatur. Secara total kesalahan penyakit dangki adalah protes terhadap apa yang diatur oleh Allah. Jelas gak? Kan? jelaskan sudah bu, secara total penyakit dangki itu kesalahannya dia selalu protes terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah berani mengatakan Allah tersalah meletakkan kemuliaan lawan inya nang cocoknya aku kenapa Tuhan menyugihakan inya nang cocok sugih itu aku berarti inya hendak jadi Tuhan bungol bana han munnya banuntut ilmu menerima akah ih ilejer syukur aku bahari nang kaya itu wayah ini ampi sudah berhenti aku alham bu jawab dengan jujur bu jawab dengan jujur bila kada hirang kita ambihan, laki pian malah jarilah bu nang kaya ini malah lah, kada sesuaraan muarnya laki pian malah jarilah cara menghilangkan dangki ini bu dangarakan pak dangarakan aturannya kada su kada usah benyaring nah itu laki digandang oh nah, <laughs> aturannya lelaki ini supan badan kada malah jari lawan bini nah tapi ujar lelakian sudah kami usahakan nah tambangnya bu nah berangkat duitnya nah nah aku kada kau malah jari buah kada kau malah jari umanya eh. jangan malah jari ikam aku kan gaya apakah tulakan kita itu lepas kewajiban Buh, pina unggut-unggut pulang <laughs> nah. lalakian. Lalakian ieu dasar patuba unggut si Den. Eh, iya, coba kan bedangkak tuh coba kan bedangkak unggut unggut. <laughs> Jadi jangan kita memprediksi Allah Taala tersalah liwah satu. Nang kedua, Allah maatur. Jakanya sama kehendak kita pas hancur dunia nih pian Nikmatnya orang susah karena ada orang sugih. Nikmatnya hidup orang sugih karena ada orang Nikmatnya hidup orang alim karena ada orang jahil. Nikmatnya orang jahil karena ada orang alim. Alham Bah, nang susah nih jangan orang sugih mambil upah ya Allah. Jadi atas kita diberi nikmat jangan sombong. Kasihan nih orang ini sementara si miskin jangan mendangki orang sugih Alhamdulillah ada orang sugih cakat yang alih membi lupa ujar si sugih pulang Alhamdulillah ada orang susah cakat yang alih mau apa? ini Allah atur nane Tuhan patok nen nani na patot jadi gelo Nani bagus jadi muget nah nane bagus jadi sugih Nani bagus susah mun sugih taan ancol dunia ne apalagi susah taan baginya ancol Hujung enggak? Allah dasar bijaksana Allah taala. Contoh orang bahuma. Jangan sombong bos saya. mun kada ada membilupah batanam kam kada imbah pahumaan mau tebung mulai. Bujur kah? <laughs> Musim katam pulang, kawalah. Surangan aja besok mengatam. Malabang, ada kawa, ada pengaruh datang di lusung. Alham, kasihani sayangi jangan dibungulinya ini dimuli, kenapa nah, membunguli orang susah baliknya pakai parban sakit kepala <laughs> nah beparban apa memang sakit kepala tak julur ilat pengangarut ini balik apa ini tapi kada kurang-kurang pengangarut juga gayangnya hantam pajalnya juga <laughs> jadi kado duanya bungol sama pada bungol kada baik nang bagus tuh saikung bungol kong pintar nah, misalnya lalakian bungol nang laki tambok <laughs> nah lalaki nang laki nah misalnya nang laki bungol nang bini tambok jadi nang laki betongol <laughs> nang bini managok <laughs> Napa BPN hilang nguling? Artinya pas ya kalau tenang, pas. Hi, kada nyaman ditaguknya seikungan tuh, Bang. <laughs> Jadi Allah maatur, Allah maatur. Dan berbagi sudah kepelingan Allah maatur kita. Alham, jangan mendengki orang, jangan Allah maatur. Nikmatnya rakyat karena ada pejabat. Ya kalah. Nikmatnya pejabat karena ada rakyat saling harga menghargai saling hormat menghormati hidup nih jangan saling melicikkan dan jalan jangan saling menghinakan karena itu Allah maatur Allah matur syukuri syukuri jangan disombongi jangan kita dangki sama-sama bahwa itu Allah matur itulah pandangan orang-orang tasawuf bila beilang lawan orang kaya inya kada beilang lawan orangnya kayanya dak memandang kekayaan Allah na memberikan lawan inya inya beilang lawan orang miskin Allah bersifat kahar memandang kepada orang suki tajalli Allah taala bersifat al-mughni tajalli Allah taala bersifat al, apalagi apalagi al mudhillu itu pandangan tasawuf adalah kepada perbuatan Allah dan sifat Allah makam tauhidul af'al dan makam tauhidus sifat Insya Allah kalau dari awal kita mulai membicarakan tadi sudah sampai terakhir penyakit dengki itu hilang mudah-mudahan Allah pengasih dan penyayang menghilangkan penyakit batin kita mudah-mudahan menyelamatkan kita dari sejak di dunia nanti ke negeri akhirat dosa dan kesalahan dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Nanti kita akan melangkah berikutnya penyakit batin pada minggu yang akan datang Dari dangki melangkah lagi penyakit yang berikutnya Ada itu adalah Al-Buh Buhlun hubbul Mal Cukup saya di situ dulu Al-Fatihah